serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Niko Septiawan sebagai Raden Burangrang, Ai sebagai Kinanti, Iwan Dahlan sebagai Rakia Mandala, Hari Akik sebagai Karmaduga, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Heri sebagai Linggawarman, Kasdu Dewa sebagai Dapunta, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya berhasil mengatasi Sang Dapuntahyang dalam satu pertarungan di puncak Bukit Karang, jauh di luar keraton Sriwijaya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, pengadilan di Keraton Tarumanegara yang akan dilaksanakan oleh Sang Rakya Mandala telah tiba saatnya. Para pengikut Raden Burangrang yang lebih dahulu diadili disorong paksa untuk maju dengan tombak dan pedang. Hal mana membuat Raden Burangrang menjadi geram? Aku tidak tahan melihat perlakuan mereka. Tenanglah, Burangga. Selama tidak mengarah pada kurban jiwa kita, kita tidak perlu untuk bertindak. Bersabarlah. Kita akan bertindak kelak jika pada saatnya. Ah. Benar, Kakang. Rasanya dalam dadaku ini pun tidak lagi mungkin bisa dibendung lebih lama. Kita akan dapat menyalurkannya. Bersabarlah untuk beberapa saat. Oh, lihatlah itu. Sang Rakyat Mandala telah siap untuk mengadili pengikutmu. Kalian, para pembangkang, para pengacau ketentraman tanah ini, dengarlah. Saat ini, aku berbicara atas nama Sang Dapunta Hyang Yang Agung. Akan menyebarkan keadilan di tanah ini. Aku akan dapat memaafkan kesalahan kalian aku akan dapat menghindarkan kalian dari hukuman di tanah ini, yaitu hukuman gantung. Asalkan kalian semua mau berlutut saat ini dan ucapkanlah rasa penyesalan kalian dan mohonkan ampun pada aku dan Sang Dapuntahia. Dengarlah, ini adalah satu-satunya kesempatan yang tidak akan kalian temui. Kurang ajar. Oh, Rakyat Mandala hendak mempermalukan aku. Hendak menunjukkan pada kita, adik nanti, kehancuran yang lebih jauh dari sekedar kematian. Tidak, Kakang. Ah. Aku, aku percaya kepada mereka, kepada pengikut kita. Kalian tidak perlu merasa takut kepada Burangrang ataupun Kinanti. Pada para pemimpin kalian lainnya. Karena mereka semua akan mendapatkan hukuman khusus mereka tidak akan mendapatkan keringanan yang istimewa seperti kalian. Nah, sekarang gunakan kesempatan itu. Berlututlah jika kalian ingin mendapatkan ampun. Suasana di halaman keraton Tarumanegara menjadi hening. Di dalam kelompok pengikut Raden Burangrang, nampak ketegangan memuncak tidak ada seorang pun di antara mereka yang bergerak. Mereka tetap tegak berdiri. Hal mana membuat sang Rakyat Mandala menjadi semakin murka. Hah? Bodoh! Kerbau-kerbau dungu! Apa yang kalian pertahankan, ha? Apa kalian anggap sikap kalian itu betul? Kalian rela mati di tiang gantungan hanya untuk kesetiaan yang tidak pada tempatnya babi buta. Baik, Baiklah. Aku terima sikap kalian ini. Aku akan menggantung kalian secepatnya di alun-alun keraton ini. Dewata telah menjadi saksi bahwa aku telah menawarkan kebijaksanaan. Bawa ke hadapanku dua anak muda itu. Ayo, engkau maju. Engkau juga maju. Ayo. Jangan sentuh tanganku. Aku akan maju ke sana. Aku ikut bersama kalian. Ah, engkau dapat menunggu di sini, Tuan Permaisuri. Aku tidak menyampuri urusan ini terlalu jauh, Paman. Aku hanya tidak menginginkan kedua sahabatku ini bertindak ceroboh. Mari, kita menghadap ke sana, Burangrang, Kinanti. Selama ini, antara Sunda dan Tarumanagara tidak pernah saling singgung. Karena itu, Aku harapkan saat itu pun kita tetap menjaga hubungan baik itu. Itu pun harapanku dan juga suamiku. Di mana ia saat ini? Dan apa yang sedang ia kerjakan? Berusaha mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya untuk masalah ini. Hmm. Masalah ini ada di tanganku. Tidak ada gunanya ia bersemedi, berdoa, memohon pada Dewata. Datanglah padaku. Dan bicarakanlah apa sebenarnya kehendaknya. Aku telah memutuskan hukuman bagi seluruh pengikut Burangrang. Dan sekarang gilirannya. Dan pada kesempatan ini, anak muda itu bersama dengan adiknya akan dapat kesempatan untuk menghindarkan dirinya dari tiang gantungan. Nah, Purangram dan juga Kinanti. Sebagaimana yang aku minta dari para pengikutmu tadi, engkau pun akan mendapatkan keringanan hukuman jika engkau mau berlutut dan meminta ampun kepada aku dan pada Sang Dapuntahyang yang aku. Ini adalah kesempatan akhir yang kuberikan padamu. Berlututlah. Aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah pewaris yang syah dari tanah dan keraton ini. Karena itu, pantang bagiku menyerah. Mati bagiku adalah kembali bertemu dengan keluargaku, para ksatria dari tanah ini. Aku tidak akan tunduk dan menyerah kepadamu, hai perampok. Kurang ajar, setan. Kau berani menghina aku. Aku telah menguasai tanah ini belasan tahun. Aku telah membangun tanah ini. Dan para penduduk telah menerima kami di sini. Karena itu, kehadiranmu saat ini, sikapmu dan orang-orangmu justru mengacau ketentraman yang sudah lama terbina. Aku tidak bisa memaafkanmu. Karena itu, karena penghinaanmu, hukumanmu akan aku jatuhkan sekarang juga. Lepaskan kepala kedua pimpinan pemberontak itu. Baik, tuanku. beberapa orang tokoh mulai bersiap-siap. Mereka mengepung dengan berbagai macam senjata di tangan. Cempaka yang berada di sampingnya pun segera mempersiapkan diri. Ia menyadari bahwa Sang Rakya Mandala sudah tidak dapat ditahan lagi. Tetapi belum lagi pertumpahan darah itu terjadi, terdengar suara bentakan seseorang yang sangat dikenal olehnya. Tunggu! Oh, Kanda Purbaya! Tunggu sebentar Tuan Rakya Mandala. Sebagaimana yang aku katakan, aku pergi untuk mencari keadilan. Mengharapkan keadilan itu hadir di tempat ini. Dan sekarang, aku harap Tuhan mau untuk mendengarkan kata-kataku. Hmm. Tidak ada lagi yang dapat menghalangi aku, Tuhan Purbaya. Apapun dan siapapun juga. Engkau terlalu jumawa, Tuan Rakyat Mandala. Bicaramu yang besar seakan-akan mengenyampingkan para dewa. Juga mengenyampingkan junjunganmu Sang Dapun Tahyang. Sang Dapuntahia adalah junjunganku. Kau tidak perlu membawa-bawa namanya dalam masalah ini. Saat ini dan di tempat ini, aku telah mendapatkan kekuasaan yang penuh untuk berbuat dan bertindak. Kecuali jika Sang Dapuntah yang menarik kekuasaan itu. Wah, sudahlah. Jangan mengoceh terlalu jauh. Aku akan menggempur siapapun juga yang akan melawanku. Aku tidak gentar padamu, Her Raja Usil. Saat ini juga, kalian berdua suami istri. Tidak akan aku beri kesempatan untuk hidup lebih lama. Apakah engkau tidak akan mau melihat apa yang aku bawa? Bukalah gerbang istanamu. Dan lihatlah, siapa yang datang bersama denganku. Aku tidak ingin melayanimu lagi. Gabung dan tinjam mereka. Tunggu! Kalian harus melihat siapa yang datang. Seluruh prajurit dan para tokoh ternganga melihat apa yang dilakukan Prabu Purbaya, tidak terkecuali sang Rakyamandala. Mandala. Akan tetapi, keterkejutannya kemudian berganti dengan rasa penasaran. Pandangan mata mereka semua ditujukan pada gerbang istana yang telah hancur lulu, Debu mengepul, membuat pandangan mereka terhalang. Tetapi samar-samar, mereka dapat melihat dua orang yang tengah duduk di atas punggung dua ekor kuda. Satu di antaranya adalah seorang kakek tua dengan rambut putih yang panjang hingga ke bahu. Sedangkan seorang lainnya adalah seorang prajurit yang telah mereka kenal. Siapa itu? itu lagi bungkus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lihat itu, siapa yang bersama dengannya? Ah, ah. itu siapa? Tuanku, itu adalah prajurit kita. Dia adalah Pukus. Aku mengenalnya, Tuanku. Panggil dia dan berikan pula hukuman jika dia terlibat dalam urusan ini. Baik, Tuanku. Hai, Pukus! Datanglah kemari. Tunggu dulu. Biarlah aku meminjamnya. Aku meminjam prajuritmu sejak kemarin. Nanti aku akan mengembalikannya. Tetapi sekarang, yang pertama-tama, aku ingin memperkenalkan laki-laki tua itu dahulu. Ah, kurang ajar. Permainan apa yang akan kau perlihatkan, Purbaya? Hmm, biarlah. Aku ingin melihatnya. Bersabarlah. Mereka semua pasti tidak akan dapat lolos. <laughs> Terima kasih, Tuanku. Nah, apakah Tuanku masih belum juga mengenalnya? Tuanku tidak mengenal orang tua ini. Perhatikanlah baik-baik. Aku yakin Tuhan akan mengenal orang tua ini. Dan kalian semua yang berada di sini, aku yakin kalian juga telah mengenalnya. Kita telah saling berkenalan, Rakia Mandala. Dada sang Rakia Mandala serta beberapa tokoh berdenyut cepat. Mereka seakan-akan tidak mau mempercayai pandangan mata mereka. Setelah mendengar suara dari laki-laki tua itu, rasanya semakin jelas dan mereka semakin yakin bahwa laki-laki di hadapannya adalah Lingga Warman. Akan tetapi hal itu tetap menjadi tanda tanya yang tidak terpecahkan. Oh, kau, oh, tidak, tidak mungkin. Kau bukanlah dia. Engkau ragu pada pandangan matamu, Rakyat Mandala. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa berada di tempat ini? Tidak! Kau bukanlah Lingga Warman. Kakek? Oh, oh, itu Itukah kakek Lingga Warman? Agaknya memang demikian, Kinanti. Burangrang. Tapi... Sudahlah, kita lihat saja. Biarlah urusan ini selesai dahulu. Pastilah orang gila yang mau mengaku-aku sebagai Lingga Warman. Lingga Warman saat ini berada dalam tahanan Sang Dapunta yang Junjunganku di Tanah Seberang. Memang semua ini bagaikan mimpi Rekia Mandala. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan. Dan kau harus menyadarinya. Sebagaimana engkau juga harus menyadari kenyataan lainnya. Lihatlah ini laki-laki tua yang sesungguhnya adalah Lingga Warman kemudian mengeluarkan sebuah kipas indah yang bergambar bulan di tengahnya. Oh, Citra Saka. Kipas yang merupakan tanda kepercayaan bagi Nada Punta. Nah, apakah engkau mempercayainya? Apakah kalian tahu apa yang berada di tanganku ini? Ini adalah Citra Saka. Dan engkau pun dapat membaca ini. Karena ini memang diperuntukkan bagimu. Nah, terimalah ini. Hup. Sebuah surat yang terbuat dari kulit yang dikeluarkan dari balik jubah Baginda Liga Warman kemudian dilemparkan kepada Rakya Mandala. Ah, apa ini? Surat dari Sang Dapunta. Saatnya telah tiba. Taruma Nagara secara sepenuhnya aku kembalikan kepada Lingga Warman. Dan aku mengharapkan engkau menarik seluruh kekuatan kita yang ada di tanah Sunda. Tugas lainnya akan kuberikan kepadamu setelah engkau tiba kembali. Uruslah cepatnya hal pemindahan kekuasaan di tempatmu, Rakyat. Dapunta iya. Bohong! bohong. Aku tidak percaya ini semua. Oh, ini adalah palsu. Kalian telah merencanakan semuanya ini. Bagaimana mungkin engkau bisa mendapatkan ini? Kemarin engkau tidak pernah membicarakan hal ini. Tentang Liga Warman palsu itu. Juga tentang Citra Saka. Baiklah. Hal ini memang sulit untuk engkau percayai, Rakyat Mandala. Sebaiknya tuanku tidak perlu berbicara banyak kepada mereka. Aku percaya dengan kekuatan tuanku seorang diri. Tuanku akan dapat membumi hanguskan seluruh kekuatan mereka. Mereka terlalu kurang ajar terhadap tuanku. Tidak, Paman Warman. Oh. Aku tidak menghendaki pertumpahan darah di sini. Apalagi jika hal tersebut menyangkut mereka yang tidak berdosa. Ah, Tuan Rakyat Mandala. Aku masih mempunyai bukti lain akan kebenaran semua ini. Semua yang aku katakan. Pukus. Majulah engkau ke muka. sejak tadi mengamati keadaan menjadi berdebar tegang. Seluruh pandangan mata kawan-kawannya, bahkan sampai junjungannya Sang Rakya Mandala tertuju pada dirinya. Nah saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah bapak Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.